yakin kepada Allah sadar betul bahwa hidup di dunia ini adalah tempatnya ujian sudah dijanjikan oleh Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin Surat Al-Baqarah ayat 155 156 Nah jadi sudah pasti ini hidup ini akan ada sesuatu yang membuat kita takut, mencekam, apa saja. Baik manusia, alam, binatang, jadi sudah bakal terjadi ancaman bagi kita yang membuat kita ketakutan tapi sedikit juga perkara makanan perkara harta perkara jiwa perkara infrastruktur Wabashiri Dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar Jadi rangkaian kepahitan itu adalah jalan Jalan kebahagiaan orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Tidak jauh dari tauhid. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tauhid. Yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan sesungguhnya inna lillah. kami semua dari Allah kembali kepada Allah Inna lillah wa inna ilaihi rajun Tidak ada pemilik penguasa selain Allah dan tidak ada tempat kembali selain Allah Tidak ada yang lain Kami milik Allah dalam kekuasaan Allah ciptaan Allah dan tidak ada tempat kembali selain Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika umul muhtadun mereka itulah yang mendapat keberkatan yang besar limpahan rahmat dan petunjuk jadi saudaraku sekalian jangan berburuk sangka terhadap kepahitan, kesulitan, kegetiran kita bukan masalah kita kepahitan itu masalah kita sabar atau tidak seperti ujian soal itu tidak ada yang bahaya yang bahaya itu benar atau tidak mengerjakannya Orang tidak lulus pasti bukan karena ujiannya Orang tidak lulus karena salah jawabannya Jadi tidak ada masalah dengan ujian dan kepahitan Kesulitan yang jadi masalah adalah sabar atau tidak jelas hadirin. Jadi yang bahayanya masalahnya atau kekurangan sabaran kita? Jawab. Masalahnya atau sikap kita yang bahaya? Jadi masalah tidak bahaya. Tidak. Allah tidak menciptakan bahaya. Yang membahayakan adalah zalam tu nafsi. Keburukan kita sendiri. Hakikat sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan e, dari mulai hati, lisan, sikap tetap patuh di jalan Allah. Saya baca di sini minimal sabar itu dalam tiga tempat. Satu, sabar ketika taat kepada Allah. Seperti sholat barusan tidak mudah itu khusyuk yang kedua sabar untuk tidak melakukan maksiat dan yang ketiga sabar menghadapi takdir-takdir Allah. Nah, saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membahas satu kesabaran penting lanjutan dari kajian kemarin. Kesabaran di dalam memperbaiki diri sejujurnya kita ini sering salah prioritas. Waktu kita di dunia ini singkat, tidak lama. Kalau dilihat dari depan jangan tersinggung ya. Ini wajah-wajah pasti meninggal. Ustadz Doni mengatakan waktu lahir berurutan itu anak ke satu, kedua, ketiga, keempat. Waktu meninggal urutannya tidak jelas. Dan benar, adik saya, adik ketiga sudah pulang duluan. Boleh jadi sesudah ini, Ustadz atau saya rahasia waktu, rahasia tempat, rahasia cara membuat kita harus selalu waspada dulu jamaah kita ada yang pulang dari sini meninggal ada kemungkinan kita panjang umur ada kemungkinan juga ini pertemuan terakhir kita dan mati tidak ada masalah yang penting husnul khotimah tidak ada yang perlu kita takuti dengan saat kematian Yang kita takuti husnul khotimah atau tidak mati itu pasti Nah Prioritas kita ini benar-benar harus kita waspadai Karena waktu sempit tidak mungkin kita mengerjakan segala hal Dan tidak pernah ada kesuksesan tanpa kesabaran Termasuk kesuksesan untuk memperbaiki diri Saudaraku sekalian tolong perhatikan Kalau di depan ini ada makanan lezat Kurma yang paling berkualitas, paling bagus Enak, ranum, gratis Dan di sini ada ular berbisa yang siap matuk Mana yang prioritas kita pikirkan Yang kita sukai atau yang mengancam kita Tolong dijawab Mengapa saudara tidak milih kurma gratis? Karena sebelum makan sudah dipatuk Boro-boro makan korma Kita yang dimakan ular Selama ini kita selalu banyak memikirkan apa yang kita sukai Apa yang kita inginkan Tapi kita jarang mikir apa yang paling mengancam kita sering sabar di dalam mencari yang kita sukai, tapi kita jarang sabar untuk mengatasi yang mengancam kita. Benar? Banyak orang yang sabar nyari uang, tapi dia tidak sabar di dalam memperbaiki dirinya. Petinju tuh sabar bertarung tuh sampai bonyok-bonyok demi piala tapi apakah dia sabar Gigi, sebagaimana dia gigi? berlatih tinju untuk mengalahkan nafsunya belum tentu nah, sekarang bab pertama selesai. Jadi yang lebih prioritas mana dalam hidup? Kita boleh senang korma, lihat korma, lihat posisi dulu. Kalau antara korma dengan ular lebih dekat ular, lebih baik kita makan. Eh kita, ah. saya juga bingung jadi makan ular. Lebih baik kita atasi dulu ini ular. Kalau ular sudah takluk, kita menyantap korma lebih leluasa. Sekarang kita lihat ancaman kita, siapa yang paling mengancam? adalah siapa kira-kira yang mengancam kita? Kan? Saya ada ancaman dari dosen A. Dia mengancam saya akan dikeluarkan. Ada lagi ancaman? Ini atasan saya. Ini mertua saya yang ngancam kalau kamu belum dapat kerjaan. Bedok ada juga ancaman ini dari bengkel yang sebelah kalau saya bikin bengkel kita sibuk memikirkan ancaman dari luar saya bukan manusia ah, ancaman apa nyamuk kalau saya ancamannya duren kenapa asam urat saudaraku sekalian banyak di antara kita yang fokus sekali terhadap orang-orang yang tidak menyukai kita orang yang dengki orang yang ancam padahal semua itu sama sekali tidak bisa membawa mudarat ma aswaba min musibatin illa biiznillah. Tidak bisa menimpa kepada musuh musibah kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan kita enggak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Dan kejahatan orang kepada kita paling hanya melukai badan. Bisa menambah iman, bisa membuat kita jadi syuhada yang pasti mencelakakan kita adalah zolam tu nafsi, keburukan kita sendiri. Nah, jadi kita nih sering ngurus yang tidak bahaya, yang bahaya nggak diurus. Siapa? Hei, halo siapa? Coba dihina orang, Habis itu waktu kita memikirkan yang menghina, jengkel, marah, sibuk bela diri, sibuk menyerang. Apa sih ruginya dihina orang? Coba saudara sekarang menghina yang lagi ceramah ini. Coba. Mudah-mudahan tidak kualat ya. Itu ngancam katanya. Tapi tidak bahaya Siapapun yang berkiprah dalam dakwah Dia harus siap menghadapi kenyataan Akan ada yang menghina Itu sudah sunatullah Nabi yang dicintai Allah Yang sempurna kemuliaannya Dihina, dicaci, difitnah Diancam, diboykot Masa kita yang hina asli Tidak ada yang menghina tidak sama sekali tapi berapa banyak waktu pikiran tenaga yang terkuras siang dan malam memikirkan orang yang menghina kita ini kan aneh kita sibuk mengurus yang tidak bahaya dan marah kita malah kita mencerakakan diri mendidih mata melotot mulut bergibah mencari aib kita malah mencelakakan diri sendiri salah ini ada yang dengki kepada kita di kantor, tempat kerja, di kampus, sibuk memikirkan dia. Apa urusan kita dengan yang dengki? Yang pasti berbahaya bagi kita adalah kita yang dengki kepada dia. Kalau kita dengki kepada dia, habis waktu kita memikirkan dia, benar? Pahala kita hangus. Fa'inal hasad Fa innal hasanu yaqulul hasana kama takulun Kedengkian membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Dia dengki ke kita, dia yang hangus. Kita dengki ke dia, kita yang hangus. Jadi bahaya mana? Bahaya dia dengki ke kita, bahaya kita dengki ke dia. Kan? Kenapa waktu kita sibuk habis memikirkan dia? Sekarang sudah makin jelas ya. Jadi siapa yang paling mengancam kita? Tolong dijawab. Ah, saudara nggak ngaku. Siapa yang paling membahayakan hidup kita? Yakin? Siapa yang bikin kita gelisah? Diri kita sendiri. Siapa yang bikin kita celaka? Diri kita sendiri. Siapa yang membuat diri kita hina? diri kita sendiri keburukan kita pertanyaannya berapa banyak ini waktu kita buat ngurus diri ini? Kita lebih sibuk menuntut orang lain berubah daripada menuntut diri berubah. Benar? Yang sudah punya keluarga, nuntut keluarganya robah. Habis-habisan itu, kamu harus jadi orang yang patuh ke anak. Kalian harus jujur kita berkata yang sama kerasnya untuk diri sendiri Nah saudaraku sekalian kelihatannya butuh kesabaran luar biasa ini Bagaimana tekniknya Mau tahu? Nah inilah yang akan diceramakan di Istiqlal hari Minggu karena menghargai kehadiran saudara di sini, maka saya umumkan ikutilah di Istiqlal hari ini. Nah, jadi kekuatan utamanya adalah kita harus mulai bertekad bulat di hati kita apapun yang terjadi ujungnya harus satu perkara saya menjadi lebih baik apapun yang terjadi saya harus temukan kesalahan saya saya harus jujur dan saya mati-matian berjuang untuk memperbaiki diri sebelum saya menuntut siapapun memperbaiki. Jadi kuncinya apapun yang terjadi kita harus tahu kekurangan kita dan berubah. Anak misal saudara yang sudah punya anak Kenapa anak tidak nurut? Menyalahkan siapa? <laughs> Habis sekarang sekolah tidak ada yang benar. Padahal kita yang nyekolahkan di sana. Tambah lagi media acol, Sinetron tidak mendidik. Tambah lagi undang-undang dasar negara Republik Indonesia belum mencantumkan pendidikan remaja khususnya balik anggota dewan juga dia tidak pernah sidang paripurna membahas tentang pornografi sehingga tuntas keputusan menteri tentang hal ini kira-kira beres tuh anak apalagi KPK belum pernah mengadakan penyelidikan korupsi biaya pendidikan remaja waduh liar hadirin yang Tambah lagi efek Michael Jackson Terus saja Mencari kambing belang, kambing hitam Padahal the black kambing Akhirnya kambing paling hitam oleh suami taubat lihat orang tua kita taubat lihat eh, santri belum menurut taubat lihat tetangga belum baik kita taubat lihat uang sedikit taubat taubat apapun golnya satu surat an ayat 79 wama asabaka min sayiatin famin nafsik jadi kita harus mulai berani nih nyetop e, melimpahnya waktu, tenaga, energi untuk mencari rombongan kambing hitam. Jadi kalau ada kejadian langsung lompat kepada orang lain, sudah kita kehilangan momentum. Padahal kesabaran itu pada pukulan pertama. Jadi kita harus mulai apa yang salah pada diri saya ini pasti ada yang salah nih ini tidak membuat kita jadi eh, inferior rendah diri enggak ini beda ini urusan tobat nih apa yang salah kenapa kejadiannya begini pasti teguran dari Allah kalau hati sudah resah gelisah saya harus periksa sok mikir Tapi si itu orangnya pelit Urusan dia Tapi dia menghina Urusan mulut dia Tapi si itu kurang ajar Urusan dia dengan Allah Tapi si itu menyebar fitnah Enggak ada masalah itu mulut dia dengan Allah Urusan saya adalah saya benar enggak Halo hadirin Berani memutuskan mengawali tidak mencari rombongan kambing hitam? Kalau kita masih orang lain yang nggak ada nggak ada tobat, nggak akan bisa kita memperoleh. Sabar kita adalah sabar tidak nyalahkan orang sebelum kita cari kekurangan diri sendiri. Kesabaran yang kedua di dalam ini di dalam memperbaiki diri, jangan sibuk mencari alasan. Ah, dan nah, saya mah manusia biasa, bukan nabi. Wih, siapa yang nyangka saudara nabi? Itu alasan. Dan nah, saya mah belajar agamanya juga belum lama. Terus gimana? Jadi selesai? Tapi kan saya manusia biasa. Loh, Siapa yang menyebut saudara Robocop? Tapi kan saya awam agama. <laughs> Siapa bilang saudara ahli ilmu? Abdi mati kampung. Kan jelas saudara tidak lahir di alun-alun. Terus alasan, alasan. Kan saya masih muda. Makin terus membuat apa ya? bahasa Inggrisnya teh excuse eh, terus saja ah ah, saya mah wanita biasa bukan istri Rasul siapa yang mau milih ibu alibi-alibi yang membuat kita eh, tidak merasa bersalah, merasa wajar di dalam kesalahan. Stop, tidak. Walau ilmu saya sedikit, saya harus tanggung jawab. Walau usia saya masih muda, saya harus pikul tanggung jawab ini. Ini kesalahan saya. Pokoknya fokus ke diri sehingga enggak lepas. Ini energi untuk ngebongkar dirinya harus kuat. Karena kalau kita sudah punya alasan, termasuk alasan adalah kenapa saudara enggak tahajud? Oh, tahajud mah hanya untuk orang-orang yang soleh. Kenapa saudara belum bisa baca Quran? Rumit saya mau udah makin tua hafalan terus aja bukannya ngapalin abdi mah udah tiba heula SMUT gampil hilang, jadi tekon no ayeuna ge diobrolkeun ya terang abdi mah minus hadirin nggak ada jangan bikin alasan bahasa Arab susah dipelajari dia nggak akan belajar tuh kenapa nggak hafal Quran ah sulit saya mas sudah kulit otaknya nggak akan ngapalin dia karena memang lebih sibuk mencari alasan untuk tidak memperbaiki diri orang yang sibuk mencari alasan dia tidak akan bisa tobat jelas yang ketiga membuat kita tidak bisa memperbaiki diri adalah tadi sabar pertama apa? Tidak menyalahkan orang lain. Adalah kita merasa jadi korban. Kalau orang yang merasa dirinya jadi korban, ah, dah abdi mah. Sabar, teraniaya gitu dia merasa dia ditindas, dia korban, jadi yang salah tuh yang lain yang menindasnya. Padahal takdir Allah itu dia dapat seperti itu. Ini rada mirip yang pertama. Jadi kita tidak usah kalau orang menganiaya kita, itu dia urusan dia dengan Allah ya. Kita memang harus melakukan sesuatu supaya kezoliman tidak terjadi. Tapi urusan kita adalah menemukan apa yang harus kita perbaiki. Nah, saudaraku sekalian, bahaya lainnya adalah kita lebih banyak melihat orang yang menghargai kita. Dan ya, kalau saya salah, pasti orang tidak akan menghargai saya. Buktinya tuh si ibu itu, bapak ini menghargai. Iya iya tuh dia jarang sholat Kita sholat dua kali sehari Udah dianggap ustad ya kan tapi kata yang ahli sholat saudara sholatnya belum betul kita cari referensi oleh orang yang sholatnya ngaco ya soleh atau coba kita ikro jilid tiga dinilai oleh orang yang tidak punya jilid atau tingkat tinggi ikro jilid tiga nah ada orang yang lebih menyukai mengamankan dirinya dengan membandingkan dengan orang-orang yang salah bisa paham tidak hadisnya kan? Jadi kita ah aman-aman sih itu juga ngaca itu korupsi 5 miliar aja oleh Allah nggak diapa-apain masa 5 juta diperkarakan. Si etage tukang zina berkali-kali masih hidup saya baru mau. Nah, salah. Makanya jangan salah memilih pembanding ini akan membantu kita uh, untuk bisa tobat. Nah, hadirin sekalian, perbanyaklah waktu untuk tafakur dalam-dalam pokoknya mas sepanjang kita gelisah, marah, gak enak hati, nyerang, kita nggak benar nih. Harus jernih, periksa saya salah apa. Ah, pasti saya punya salah nih, belum mau ngaku, tapi dasi etana kesopan harusnya kan ke guru teh sopan tanya guru yang mana yang layak disopani apakah memang kamu guru beneran atau ngaku-ngaku guru tapi dah dia lebih muda Ya, tapi kan yang muda mah dosanya sedikit Kamu udah tua Ilmu udah banyak Pasti Allah tuntutan Periksa terus Ya tapi harusnya masih tawadu we eh, Atau biasa standar yang Gimana yang ditawaduin eh, Jangan-jangan dia sudah tawadu Tapi kamunya saja yang menuntut penghormatan lebih Periksa Oh iya Saya merasa lebih soleh sehingga saya mengharapkan dia menghargai oh iya ternyata saya ingin dihormati bukan karena dia kurang hormat tapi saya menginginkan dia merunduknya lebih melenting oh iya saya teh berarti masih haus ya akan penghormatan orang makanya saya tersinggung melihat yang kurang sopan oh berarti saya masih cinta duniawi oh iya ya ini penyebabnya kenapa tadi marah jengkel sepertinya dia yang kurang sopan tapi kita sabar periksa oh iya berarti saya ujuk merasa diri saya lebih mulia lebih soleh merasa berhak padahal di sisi Allah Allah tahu aib-aib saya mungkin dia masih muda dosanya sedikit tapi Allah tahu dosa saya sudah kayak apa kalau dibukakan oleh Allah layakkah dihormati akan adakah yang menghormati atau diludahi kalau dibuka yang tadi menghormat malah berbalik akan pergi dan meludahi penghormatan tadi sudah lebih daripada semestinya astagfirullahaladzim beda tuh paling tinggal bersimbah air mata saja malu tuh ya Allah tadi benar waktu saudara harus sopan kepada guru harus santun baca kamu awalnya tapi kalau sudah jujur, jujur, jujur, periksa, merenung. Seperti ini harus sering dilakukan hadirin. Jangan sampai kita ngandalkan topeng, merasa benar terus dengan ucapan, bersilat lidah, mencari seribu satu alasan mau apa? Kan? Tidak penting kita dihormatin orang lain Yang penting kita bisa menggali Jujur Mau apa? Kita akal-akalan agar orang hormat ke kita kan? Mau apa? Mau apa? Tidak penting sama sekali penting kita bisa temukan yang mengancam kita, kemusrikan di hati kita, kemunafikan, kesombongan kita, kedengkian kita. Oh iya, saya teh dengki. Iya, memang sepertinya memuji. Oh, Ustaz itu bagus, bagus. Hanya sayang ya dia tuh penampilannya kurang bersih. Kenapa gitu? itu teh mujinya muji tulus atau ng ngangkat sampai ngedongsokan Alhamdulillah ya itu sekarang banyak yang pakai jilbab tapi ya gitulah seperti yang eh, pakai jilbab tapi ya namanya juga kormon oh, perlu ngomong gitu ada kalanya mungkin perlu kalau itu akan jadi solusi pada saat yang tepat tapi kalau hanya untuk pamer ilmu pamer kepiawaian buat apa periksa periksa jadi sahabatku sekalian mari kita luangkan waktu lebih banyak kalau ada kejadian tuh sakit tangan itu dosa apa periksa nyentuh apa saja pegang siapa saja pasti ada catatannya di kulit ini Alhamdulillah sekarang sembuh ini. kemarin asam urat di sini tiap orang nyalamin tangan ini ada bayangkan yang nggak apa gewewek gewewek Masya Allah ada lagi yang salam gini tuh pegang jempol pada jempol lagi salam tapi dari ah, astagfirullah pasti ini ada dosa yang tidak ketebus kecuali dengan sakit Ya Allah Sampai malam-malam tuh kemarin Habis malam minggu Hari Sabtu kan acara TV Pegang mikrofon terus Hampir 4 jam, 5 jam Malam bengkak Ya Allah Pasti ini tidak ada dosa di sini sakit ke bawah cecenutan sampai setengah dua belah ampun ya Allah periksa apa ini apa ternyata sore itu ada yang ngirim obat dokter ini obat apa aduh eh, saya ingat ngomongnya itu ini obat apa ini satu obat untuk radang tenggorokan dan ini obat dua untuk e, penahan sakit. Aripok teh dengan ah saya mah sakit mah bisa ketahan. Demi Allah perkataan itu didengar oleh Allah dan malamnya tak tertahan kanan. Ingat yang lima ini kok kokodomangan nyari obat yang tadi setengah dua belas ada nggak ada yang lihat selain Allah ada karena udah sakit sekali cari plastik di mana obat tadi teh ya hmm, maaf obat saya meremehkan dirimu belum Alhamdulillah bisa tidur jam 12 izin Allah sekarang sudah sama ah nggak bolehlah sepatah kata pun nggak ada yang lepas hati-hati ujub, ria, takabur itu teh ancaman buat kita ya. Dengki, ya orang ria ke kita segala dipamerin nggak apa-apa. Yo handphone terbaru. Ini paling mahal kamu nggak punya itu mah nggak bahaya. Yang mah tahu orang boga. Eta. Ah, ya, itu yang bahaya. Ya. sering kepancing saya tambah sombong pisan orang sebal ngajil mas sombong teh untung orang mante justru itu nah hadirin sekalian hati-hati ya jangan sampai kita kecuri waktu tenaga pikiran kita energi oh kalau gitu kita nggak peduli ke orang sama Allah bukan begitu Justru kalau kita gigih memperbaiki diri Pada saat yang sama kita sedang memperbaiki orang lain Kita sibuk memperbaiki orang lain Tapi kita nggak memperbaiki diri Kita teh lagi melawak Diam Kalian jangan marah-marah Orang yang marah-marah itu orang yang tidak punya ingatan Coba apa kata anak-anak Oh eh, deh masih punya orang tua tidak punya ingatan jadi kaburamatan indallah antakulu malatafalun falun sehebat apapun omongan kita menginginkan orang lain roba kalau enggak diawali dari diri sendiri kita melawak yang tidak lucu tapi kalau kita gigi memperbaiki diri orang lihat orang rasakan itu eh, eh si bapak teh roba. dan kita tidak usah robahkan robahkan nggak jadi robahnya karena kita robahnya terikhlas kenapa bapak sudah robah kamu belum robah robah juga belum ada yang udah robah asli mah nggak pernah menuntut terus aja sing sabar saya sudah robah orang belum robah belum belum robah udah udah kerasa belum kalau udah ngomong udah jadi telat belum aja belum benar, belum bagus, terus gigih. Sampai kapan? Sampai mati. Mungkin belum merubah waktu kita mati. Tapi dah Allah yang merubah bukan kita ya kan? Berjuang sampai mati. Wah kita mau menegakkan tauhid kira-kira nanti kalau tauhid udah makin berkumandang kita masih ada belum tentu. Enggak apa-apa usaha kita meninggal asal kita udah terlibat dalam perjuangan gigi aja memperbaiki diri itu udah bagian dari dakwah sok nanti lihat ada kalau kita gigi mungkin aneh ya dianggap stres depresi orang nah kamu jadi roba gini ada ada kasambet ya ujuk-ujuk ke masjid depresi ya nah nebus dosa kita robah kita dihina dicaci dimaki ditertawakan itu maka farah dong ya masa baru tobat semua langsung selesai nanti ada yang menantang mentertawakan biasa itu mah bukan aneh terus saja sing sabar ya pakai jilbab di kantong ha ninja ngapa tenang saja asal Allah suka lakukan yang jarang sholat tiba-tiba sholat di kantor ke masjid wah apa ini jadi kayak gini ah biar aja lama-lama dia ikut kok kalau dia tahu kita robah Pokoknya yang paling gampang merubah orang lain itu adalah merubah diri kita sendiri. Karena kalau kita udah merubah sendiri dan benar, ikhlas, itu yang bicara bukan mulut. Tapi sekujur tubuh kita tuh udah berbicara banyak Ketenangan, kesabaran Udah nggak perlu kita harus sabar nggak perlu itu wajahnya aja nggak sabar ya Kalau kita udah sabar asli mah sabar aja nggak usah diomongin Dan mancar itu Anak tahu, keluarga tahu, oh iya ini tuh. Tidak perlu dijelaskan karena ada bukti, ada rasa. Coba kalau kita kita harus sabar. Kita kasih salaman kabehanana. Nah, ibu bapak tuh sabar oke. Okay. musibah apapun golnya satu kita menemukan kesalahan kita sehalus apapun dan perbaiki jawabannya cuma itu aja orang terus ngehantem silakan kita sibuk perbaiki diri nanti akan ada saatnya sing sabar ya jangan ada cerita bapak-bapak yang memperbaiki diri itu pulang ceramah langsung soleh ngedadak Daripada menuntut orang lain lebih baik menuntut diri. Jam 3 ingin anak-anak tahajud, dia tahajud. Ingin ini nimba, dia nimba. Ingin isi anak air, dia anak air. Bikin nasi, sasapu, ngepel. Apapun yang dia inginkan dilakukan keluarganya, dia lakukan. Istri dan anaknya geleng-geleng kepala. Berdak bapak teh cager ayeuna iya kata gitu. Malah disebut sembuh hati. Enggak usah patah hati. Emang hari pertama begitu. Kan ada kemungkinan lima tahun begitu. Tergantung tebusannya dosanya ya. ke apa Dihina mah gak apa-apa. Yang bahaya itu menghina atau ah, bersikap hina. Tidak ada urusan kita dengan yang menghina pribadi kita, benar? Urusan kita adalah dengan kehinaan diri kita sendiri. Demikian sahabatku sekalian. Cukup. Daya. Ini banyak kalau makalahnya sih. Sampai kapan tapi ada yang penting lagi adalah sabar untuk tidak mengaku-ngaku sudah berubah. Kalau kita masih membutuhkan pengakuan